Yang nikmat-nikmatnya tidak pernah terlepas dari setiap nafas kita. hidup kita ini barakallahu fikum bergelimang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hendaknya kita memperbaiki syukur kita, kita meluruskan dan membenarkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya barakallahu fikum Allah semakin mensempurnakan nikmat-nikmatnya, menambah nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Pada kesempatan ini barakallahu fikum kita akan membaca beberapa peringatan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkait dengan barakallahu fikum amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang salah satunya apa yang terkait dengan buah hati kita Barakallahu fiikum. Kita sebagai orang tua, kita sebagai pendidik memiliki barakallahu fiikum visi misi di dalam tarbiyah, di dalam pendidikan yang telah barakallahu fiikum syariat gariskan. Sehingga barakallahu fikum misi pendidikan anak, tarbiyah anak seorang muslim sangat beda dengan misi visi dari kebanyakan manusia di dalam apa yang mereka cari dan tuju dari pendidikan anak-anak mereka. berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Tahrim ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala menyeru kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah oleh kalian diri-diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala di dalam tafsir ayat ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita semua untuk menjaga diri-diri kita dan keluarga kita. Maka beliau nyatakan penjagaan diri kita dan keluarga kita dari neraka itu. Beliau jelaskan wawakayatil anfus. Penjagaan diri dari api neraka itu biilzamiha amal dengan menetapi dan memegang perintah Allah wal qiyam bi amri imtisalan wa nahyihi istinaban dan menegakkan perintahnya dalam rangka menunaikan dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi menjaga diri-diri kita ini dari api neraka yang pertama dengan berpegang teguh kepada perintah Allah. Kemudian yakni dengan mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya wa taubah ama yashatullah wa yujibul adab dan bertobat dari perkara-perkara yang bisa menjadikan murkanya Allah yang bisa mendatangkan azabnya Allah kita sebagai manusia biasa dengan godaan setan yang luar biasa. Tentu terkadang dalam keadaan lemah iman kita tergelincir di dalam sebuah perbuatan yang di sana Allah murkai. Yang perbuatan itu bisa mendatangkan azab duniawiya ataupun azab akhirat. Sehingga di antara upaya kita menyelamatkan diri-diri kita dari api neraka, bertobat atas perkara itu semua. Kemudian, wal wiqayatu ahli, wiqayatul ahli, al-aulad, dan upaya menjaga diri keluarga, menjaga keluarga, dan anak-anak dari api neraka bitakjibihim wa ta'limihim dengan dididik adabnya dididik ilmunya wa ijbarihim ala amrillah dan terkadang dengan dipaksa diarahkan dibiasakan untuk disiplin menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauh dari larangan-larangannya. Kadang perlu dengan keras, dengan marah. Dan beliau barakallahu fikum menyatakan yakni Syekh Sa'di rahimahullah taala, "Fala yuslimul 'abd إلا إذا قام بما أمر الله به في نفسه وفيما يدخل تحت ولايته من الزوجات والأولاد وغيرهم ممن huwa tahta ولايته dan hamba Allah ini tidak akan selamat dari neraka Kecuali kalau dia menegakkan apa yang Allah perintahkan atas dirinya. Dan juga menegakkan perintah-perintah Allah itu terhadap orang-orang yang dibawa kekuasaannya, istri-istrinya, dan anak-anaknya. Dan selain dari mereka yang ada di bawah kekuasaannya. Maka barakallahu fikum. Sehingga salah satu dari misi dan visi kita mendidik anak kita, mentarbiah anak kita, menyelamatkan mereka dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barakallahu fikum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al Imam Al Bukhari dan yang lainnya dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu Beliau nyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala Ala kullukum راع وكلكم مسؤول عن an ra'yatih ingatlah bahwasanya setiap dari kalian ini ra'in berkata Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim qala ulama ar-ra'i wal المحتمل صلاح ما قام عليه وما هو تحت نظره adalah orang yang menjaga dan diamanai akan kebaikan perkara yang harus mereka tegakkan atas dirinya dan orang-orang yang di bawah pengawasannya. Jadi kalian-kalian ini barakallahu fikum terkhusus para suami adalah orang yang Allah posisikan sebagai orang yang diharuskan menjaga, diamanai baiknya orang-orang yang Allah posisikan di bawah pengawasannya. Ya istrinya, ya anaknya, Ya orang-orang yang ada di bawah pengawasannya, pegawainya, pembantunya, dan lain sebagainya. Kemudian Rasulullah saw memperinci "Hal amir alladhi 'alan nas ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun 'anhum seorang penguasa yang dia menguasai dan dilimpahi urusan manusia sebagai masyarakatnya adalah ra'in orang yang harus menjaga masyarakatnya diamanai akan kesolehan kebaikan masyarakatnya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala akan amanah tersebut. Kemudian beliau menyatakan warujul, ra'in ala ahli baitih dan seorang laki-laki, seorang suami adalah orang yang Allah amanai untuk menjaga kesalehan istri dan anak-anak mereka, yakni orang yang ada di rumah tangga dia. Bahwa mas'ulun anbun. dan dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala akan amanah dari keluarganya tersebut kesolehan istrinya dan kesolehan dan kesolehatan putra dan putrinya. Kemudian wal mar'atu rawiyatun ala baiti badniha wa waladihi wa hiya mas'ulah anhum Diingatkan pula oleh Rasulullah SAW dan seorang istri. Allah amanai untuk menjaga rumah suaminya. Kerapiannya, kebersihannya, keamanannya, kenyamanan suasananya. Dan anak suaminya mulai dari kebersihan, kesehatannya, dan juga barakallahu fikum pendidikannya karena seorang ibu madrasatul ula li sekolah pertama bagi putra putrinya dan dia pun akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Jalla Allah tentang mereka semua ini. Ila akhiril hadis. Tinggal satu wal abdu ra'in. Tapi kita cukupkan sampai di sini. Maka jelas bagi kita misi visi kita di dalam tarbiyah anak-anak kita. Yang pertama tadi menyelamatkan mereka dari api neraka. Yang kedua, untuk kita tunaikan tanggung jawab kita akan kesolehan mereka, kebaikan mereka di dalam agama mereka, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan amanah yang Allah amanahkan kepada kita. Jauh dari misi misi pendidikan dunia umum Menyekolahkan anak, mendidikkan anak supaya pintar. Kalau pintar, jadi dokter. Jadi dokter, numpak helikopter, mubeng-mubeng. Eh, sehingga yang menjadi titik tekan itu bagaimana dia menguasai materi pelajarannya kalau kurang direspon. Nilainya merah, dimarahi, mencari sekolah favorit. Tujuannya apa? Pintar. Nyari guru-guru yang senior, yang pintar, yang berpengalaman. Berebut mencari sekolah ternama, sekalipun termahal. Kita tidak seperti itu. Anak-anak kita ini harus kita selamatkan dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kita ini adalah perkara amanah yang kita akan ditanya pertanggung jawabannya akan kesolehan mereka oleh Allah Jalla wa di akhirat kelak. Maka ini tujuan kita. Akan cerah masa depan kita ketika kita melihat mereka adalah putra-putri yang soleh dan soleha Sehingga kalau panitia sebut secerca harapan itu ketika mereka menampakkan harapan yang gemilang Ketika mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Yang dengan kesolehan dan kesolehan mereka, kesolehatan mereka. Itu modal mereka untuk selamat dari neraka. Dan perkara yang meringankan tanggung jawab kita di hadapan Allah Jalla Saya cukupkan dari satu ayat dan hadis ini untuk barakallahu fikum kita tahu benar. Kemana anak kita harus kita beri tempat belajar. Tujuan kita bukan sekedar pintar ternyata. Amanah yang Allah jadikan sebagai kewajiban kita. Bagaimana mereka selamat dari neraka. Bagaimana kita ringan tanggung jawab di hadapan Allah. Jelai Allah atas pertanggungjawaban tentang keadaan mereka. Barakallahu Maka kewajiban yang Allah bebankan kepada kita adalah kesolehan diri kita dan kesolehan orang-orang yang ada di bawah kekuasaan kita. Istri-istri kita, anak-anak kita dan yang selain dari mereka. Yani barakallahu fikum di bawah urusan kita. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas ini semua akhwah wa akhwatana fillah. A'azani Allah wa iyyakum jami'an. Sekalipun kita tahu hidayah para hamba Allah ini adalah di tangan Allah Jalla Al-Hadi Allah yang memberi hidayah itu Allah wal muhtadi man hadahullah. Dan orang yang dapat hidayah itu orang yang Allah pilih untuk punya hidayah. Dapat hidayah. Artinya orang tua ini sekedar ikhtiar. Hasilnya kita tawakal kepada Allah SWT. Bukan namanya tawakal kalau tidak memiliki dua perkara padanya. Yang pertama, istiqmalul asbab ala diadana Allah hazana syar'i mengerjakan sebab-sebab yang dibolehkan oleh syariat Kemudian barakallahu fikum wal i'timad ala Allah ala wajhin sadiq. Ala wajhin sadiq. Asyik. Dan bersandar kepada Allah dengan sandaran yang tepat, yang benar. Benar-benar bersandar kepada Allah dan memandang sebab tadi sebab sebab sebab dan dilihat sebab yang bisa atau dibolehkan oleh syariat. Dalam keadaan kita tahu hidayah itu di tangan Allah. Siapa yang akan dapat yang dipilih oleh Allah. Maka kita harus benar-benar mengetahui apa saja sebab-sebab yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada para hamba. Karena ini barakallahu fikum terkait dengan buah hati kita. Sekaligus kewajiban untuk kita menyelamatkan diri kita sendiri. Dari api neraka maka yang kita akan bahas di pertemuan kita di pagi hari ini barakallahu fikum adalah satu perkara yang di dalamnya teraih dua-duanya yakni kita juga selamat dari api neraka dengan mempraktekkan perkara yang akan kita bahas ini dan anak-anak kita juga demikian. Maka barakallahu fikum pembicaraan kita adalah seputar perintah kunu uswatan hasanatan li abnaikum wa tulabikum. Jadilah kalian semua para orang tua dan para pendidik anak-anak muslimin menjadi suri toladan yang baik bagi mereka. Karena berbicara pada ayat yang kita baca, Allah pertama menyatakan, Ya ayuhalladina amanu ku anfusakum. Allah memulai perintah menjaga dari azab api neraka adalah bagi kalian para suami dan orang-orang yang barakallahu punya tanggung jawab seperti mereka bertanggung jawab dari pendidikan anak-anaknya kaum muslimin yang menjadi pengganti karena ketidakmampuan beberapa orang tua untuk membimbing anak-anak mereka untuk soleh dan soleha. Yang pertama, selamatkan dulu dirimu dari neraka. Dan barakallahu fikum baru keluargamu. Dan kita ketahui dari penjelasan Imam Nawawi maupun Syekh Sa'di di situ tidak cuma anak istri, bahkan yang selain dari mereka yang di bawah pengawasan kalian, yakni santri-santri kita, murid-murid kita. Bertanggung jawab kita atas kebaikan agama mereka. Maka barakallahu fikum telah kita ketahui menyelamatkan diri dari neraka tadi adalah menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan mengarahkan mereka orang-orang yang di bawah pengawasan kita, fikum. Untuk demikian pula, maka saya berwasiat kepada diri saya pribadi khusus umumnya kepada antum semua barakallahu untuk benar-benar kita memulai dari diri kita untuk benar-benar menjadi orang yang membimbing dengan apa yang kita punya bukan sekedar berteori tanpa bukti Hendaknya kita benar-benar memulai diri-diri kita di dalam taat kepada Allah Jalla wa ala. Di dalam menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sehingga kita bisa benar-benar menjadi kutuah asana bagi anak-anak kita dan santri-santri kita, bahkan masyarakat yang hidup di sekitar kita. Baik itu contoh dalam perkara akidah, ucapan-ucapan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik. Maka kita mulai dari barakallahu fikum hendaknya kita menjadi suri teladan yang baik bagi mereka di dalam yang pertama al-inayah bitohid. Perhatian kita terhadap akidah kita. Kita adalah orang yang sangat mementingkan perkara akidah, berpegang kuat kepada akidah, Sehingga dengan itu anak-anak kita, istri kita, orang-orang di sekitar kita, murid-murid kita pun akan kokoh di dalam memegangi akidah dan akan bersemangat belajar akidah. Pelajari ilmunya, praktekkan apa yang telah kita pelajari. Sehingga mereka pun demikian. Yang demikian ini telah datang dalil-dalil yang menunjukkan tentang wajibnya tauhid. Bahkan adalah sewajib-wajibnya kewajiban. Dan kita juga telah banyak mendengar, membaca <clears throat> dalil-dalil yang berbicara tentang keutamaan tauhid tentang lawan dari tauhid yakni syirik yang merupakan perkara yang Allah haramkan di ranking yang pertama. Kita sering mendengar bahwasanya tujuan Allah ciptakan kita di dunia adalah untuk mentauhidkannya. Wa ma khalaqtul jinna wal wal insa illa liya'budun. Wa qala Allah Ibn Abbas liyabuduni ay liwahiduni yakni tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka mentauhidkanku juga firman Allah Subhanahu wa taala wa Maumiru ila illa muhlisina mukhlishina lahu hunafa ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم Tidaklah mereka manusia itu diperintah kecuali agar supaya dia mentohidkan Allah, memurnikan hanya untuk Allah agama ini. Lurus, tidak menengok menuju ke kiri maupun ke kanan dari selain Allah Ta'ala dan menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan seperti itulah agama yang lurus. Juga Allah Ta'ala berfirman, Wa'budullah wa tusriku bihi syi'a. Dalam surat An-Nisa ayat 36. Beribadahlah kepada Allah saja dan jangan sekutukan Allah dengan apapun juga, siapapun juga. Barakallahu Juga ayat-ayat yang Allah sampaikan tentang keutamaan tauhid dan keutamaan itu adalah keutamaan yang sangat-sangat setiap orang merindukan untuk dirinya maupun orang-orang dekat. -orang Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 82. Allah nyatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun orang-orang yang mereka beriman Tentunya iman dengan benar di dalam iman kepada Allah dan iman pada rukun-rukun iman yang lainnya. Dengan benar. Walam yalbisu imana Dan tidak mengotori. Menyampurkan di dalam keimanan mereka itu. Oh, zulm. Zulm di sini yang dimaksud asyirik. Maka ketika para sahabat mendengar ayat ini dan mengemukakan apa yang menjadi beban terkait ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang bisa tidak berbuat zalim atas dirinya sendiri, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bukan itu yang Allah maukan di dalam ayat ini dari kalimat obrolan. Ini faedah besar. Kalau tafsir itu harus dengan bimbingan ahli ilmu. Di sini para sahabat punya gambaran tentang zulm ini adalah zulm secara umum. Bagaimana bisa manusia yang Allah ciptakan dalam keadaan belum menjauh tidak berbuat dolim? bisa. Mission impossible. Sulit ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata, bukan itu. Alat takrau qaulal luqman libni kama Apakah kalian tidak membaca ucapannya Luqman al-Hakim kepada putranya di dalam surat Luqman Ya bunayya la لا billah inna إن la zulmun عظيم Wahai putraku, jangan kamu menyekutukan Allah karena perbuatan menyekutukan Allah itu sungguh kedoliman yang besar. Maka tidak mengotori ketohidan mereka dengan kesilikan yang dimaukan Allah di ayat ini. Kalau seseorang menjaga kemurnian tohid, berupaya berakalafikum untuk mensterilkan tohidnya dari kotoran-kotoran syirik besar maupun kecil dan itu tidak mungkin kecuali seorang itu mempelajari tentang tauhid dengan benar. Sehingga kalau ada orang dari dulu itu. Lalu sunnah salafiyun itu mana mana tauhid, tauhid terus. Kapan hatamnya? Perkara tauhid, perkara yang luas. Kita lihat perhatian ulama terkait perkara yang satu ini kitab-kitab soroh tentang soroh satu kitab saja. Kita butuhin sekian ulama memberikan soroh. Satu sama lain saling melengkapinya. Ada Fatul Majid, Qaul Mufid, Qaul Sadid, Al-Jadid, Mulahaf fi Syarah Kitab dan masih banyak lagi. Karena apa yang akan didapat seseorang ketika seseorang tadi beralafikum mampu menjaga kemurnian tauhidnya. Allah nyatakan ulaika lahumul am. Bagi mereka-mereka yang seperti itu mereka akan mendapatkan keamanan. Rasa tenteram, rasa aman di dunianya maupun di akhiratnya yang terutama. Tidak punya rasa cemas, khawatir, goncang, di dalam hidupnya. Tenang. Coba kalau orang-orang yang punya pemahaman syirik, tohidnya rusak, hidup di dunia ini serba takut. Takut sama yang namanya weton. Ini apa ini? Selata kliwon. Aduh, keblake baik ini. Tidak jadi pergian. Jadi transaksi bisnis. Karena dia yakin hari yang dimana bayi geblak. Geblak yang baik ya. Di Sidarjo juga begitu. <clears throat> Itu hari berbahaya. Karena demikian danyangnya si penjaga rapatan ngamuk di hari itu. Tidak jadi. Ada yang itu nogodino. Kliwon sekian, Senin sekian, ketemu sekian. Berarti kepalanya di utara, buntutnya di selatan. Jangan pergi ke arah utara. Batal lagi. Takut. Tidak pasang saja di perempatan. Takut. Serba takut. Tapi orang yang berdohid. Mau selosok kliwon. Mau geblake pakai. E, Mbokne. Baik. E. Bismillah. Natawakal ala Allah. Wala khala wala quwata ila billah. Keblaknya Keblatnya siapapun. Tenang, tenang. Di akhiratnya tidak khawatir. Karena ahli tohid. jannah janji Allah Ta'ala. Barakallahu Yang kedua, Allah nyatakan dan mereka yang hasil menjaga kemurnian tauhidnya mereka adalah orang-orang yang akan terus Allah bimbing dalam hidup. Maka barakallahu fikum kita usaha jadi contoh bagi anak-anak kita sebagai orang yang semangat belajar tauhid dan menjadi contoh bagi mereka di dalam menegakkan tauhid di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Lebih-lebih anak-anak kita punya teman-teman yang mungkin tetangga kiri kanan. Ada apa mereka bilang sepatu ajaib Doraemon yang bisa memberikan apa yang dia minta ya. Akhirnya mintanya ke Doraemon, meyakini Doraemon bisa memberikan apa yang diinginkan. Sekalipun ingin ini dan itu. Terrealisasi. Usahanya harus kita bimbing, kita perhatikan. Sedikit saja. Nah, dia berbuat yang saya sering saksikan di kiri kanan. Anaknya tangga dan lain sebagainya. Mereka kalau main bersama, kemudian mulai mengeluarkan jurus-jurusnya sudah gerakan-gerakannya para pendidikan dengan ajian-ajian mereka. Ada yang setengah ruku, ada yang masya Allah. Juga ucapan-ucapan mereka yang jadi solin, yang jadi ini. Ucapan-ucapan peribadatan mereka. Kita harus benar-benar paham benar apa yang mereka ucapkan bagus. Pantas enggak mengeluarkan ajian atau angkat tangan dulu. Kita harus benar-benar menjadi contoh tidak boleh tegas seperti itu supaya anak-anak kita pun demikian. Yang kedua, al-inayah di sunnati nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa bihima kita harus menjadi pionir. Contoh teladan bagi mereka di dalam berpegang kokoh kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa ashabihi ridwanullah alaihi majma'in dan memeganginya dengan kuat supaya anak-anak kita melihat dan menyentuh bagaimana abinya kokoh di dalam sunnah Rasulullah SAW. Berpegang kuat, tidak goyah, tidak lembek di dalam perkara sunnah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita di sebuah wasiat yang dikatakan wasiat perpisahan. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasidin al-mahdiin attu 'alaiha bin nawajib Wajib atas kalian semua, wahai umatku, untuk berpegang kepada sunnahku dan sunnah ulama rasidin yang terbimbing yang diberi petunjuk oleh Allah Jalla wa'ala dan gigit sunnah tersebut dengan gigi-gigi geraham. Hadis ini diriwayatkan Sunan Birmidi Abi Dawud, Ibni Majah dan juga Imam Ahmad di dalam sunnahnya dan disahihkan oleh Syekh al bani rahimahullah taala. Kemudian barakallahu fikum juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam qad taraktukum alal bayda lailuha kalahariha la yaziu anha illa halik aku tinggalkan kepada kalian yakni sumah beliau dalam keadaan putih bersih jelas gamblang sampai malamnya seperti siangnya tidak ada yang remeng-remeng tidak ada yang gelap semuanya gamblang dan tidak berpaling dari perkara yang aku tinggalkan dalam keadaan gamblang jelas tadi kecuali orang yang binasa maka jadilah kita. Di tengah-tengah keluarga kita adalah orang yang kokoh di dalam berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Menghidupkan sunnah-sunnah beliau di rumah. Menjadi contoh bagi mereka untuk punya barakallahu fikum kekokohan di dalam berpegang pada sunnah. Tidak sekedar apa yang dipelajari dari tauhid, apa yang dipelajari dari sunnah. Itu teori yang ada di buku-buku catatan. Sedangkan amalannya tidak ada karena katanya mengamalkan sunnah, berpegang teguh pada sunnah. Tapi kok lembek Anaknya pun menganggap apa yang dia pelajari di Mahat pun teori. Ngaji sana, ngaji sini, udah bagus dari contohnya. Tapi ketika untuk mengamalkannya, nggak pantas untuk bisa jadi contoh. Akhirnya anaknya pun mengambil kesimpulan itu pelajaran ngaji. Dan dia pun tidak mempraktekannya tidak memegangi tentang tohid, tidak takut pada bahaya syirik, tidak pula berpegang teguh sunnah Rasulullah SAW dan tidak pula yakni takut menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Adapun ancaman-ancaman untuk menyelisih sunnah mungkin bisa di kajian yang lainnya. Yang ketiga, yakni hendaknya sebagai orang tua itu punya perhatian untuk menjadi contoh agar anak-anaknya pun punya perhatian kepentingan terhadap Al-Quran al kiraatan tadabura wa amalan Baik dari sisi membacanya. Bagaimana seorang anak melihat hatinya, uminya jarang membaca Al-Quran. Akan kemudian dia dituntut hafal Al-Quran dan sering merojak sedang dia tidak pernah melihat kedua orang tuanya seperti itu. Maka kita awali dari diri kita punya perhatian, punya kepentingan terhadap al Baik membacanya, menyelesaikan bacaan itu. Sebulan sekali kah? Sebulan dua kali kah? Kita awali dari diri kita. maupun menghafalnya ataupun mempelajarinya dan berlebih mengamalkannya. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini tidak perlu diragukan. Semuanya yang ada di dalamnya adalah benar dan dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya orang yang bertakwa itu selalu memakai Al-Quran dalam setiap langkah hidupnya. Mengoreksi kegiatan-kegiatannya dengan Al-Quran dan menjadikan rambu-rambu dari apa yang dia kerjakan di dalam hidupnya itu Al-Quran. Karena Al-Quran memang petunjuk bagi mereka. Bukan bagi yang lainnya. Bagaimana seorang akan memposisikan Al-Quran sebagai petunjuk? Melihatnya belum tentu. Seminggu sekali. Tersimpan rapi di maktabah yang terkunci, kuncinya hilang. Seminggu belum ketemu. Merasa tenang hari ini tanpa Al-Quran. Besok merasa tenang minggu ini tanpa Al-Quran. Nah, baca, baca saja enggak. Apalagi menghafal, nambah hafalan, apalagi menjaga. Kan kadang orang tua tidak tersadar. Akan yang seperti ini berimbas dan dilihat oleh putra dan putri mereka. Dan ada yang akan menjadi suri teladan yang jelek. Contoh yang jelek bagi mereka. Yang berlihat apanya. Membaca Al-Quran. Lawah tidak pernah. Tidak melihat apanya. Memerojak apalagi. Barakallahu Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencoba dan mengancam orang yang berpaling dari Al-Quran. Berpaling tidak lagi membacanya. Tanda-tanda berpaling mulai menjauh dan kurang akrab dengan Al-Quran. Sebagaimana dijelaskan para ulama. Allah nyatakan waman a'rada an Barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Dan kata sesak di termasuk dari berpaling dari peringatan Allah. Berpaling dari kitabi. Dari kitab Al-Quran. Fa'inna lahu ma'isatan Dia akan memiliki kehidupan yang sempit. Maka kita koreksi diri Kadang hari-hari kita sumpah. Hari-hari kita sempit. Yang kita tanya pertama kenapa banyak masalah. Dirundung masalah hari ini. Yang kita tanya. Tadi pagi kita baca Quran. Jangan-jangan itu yang menyebabkan kesempitan dalam hidup kita. Karena Allah Jalla wa'ala menyatakan wa ma'roban dikri inna lahu ma'isyatan dhanka. Yang lebih mengerikan lagi wa naqsuruhu yaumal qiyamah atma. Dan Allah akan kumpulkan nanti di mahsyar di hari kiamat dalam keadaan sebagai orang yang buta sempit hidup mungkin akan berlalu. Nyatanya kita hari ini sempit, sedih bahkan menangis, besok tertawa, tertawa. Tapi kalau dikumpulkan Allah Ta'ala dimaksud mahsyar, halayak makhluknya dalam keadaan orang yang cacat, yakni cacat yang betul-betul membutuhkan dan merepotkan orang lain buta. Coba kalau kita melihat orang buta, kita sangat bersyukur ketika Allah menakdirkan kita bisa melihat. Dunia yang gemerlap seperti ini, kota Sidoarjo yang rame, itu di matanya orang buta, hukum, di matanya orang buta seperti malam gelap kulit di Situ Harjo malam di Surabaya malam pergi ke Jakarta kartanya ramai kok puslobannya petem gimana Jakarta sama di wajah keluar negeri sudah gimana apa eh, keindahan di pantai ini sama sama apa sama seperti di rumah apa hitam gelap Wajibillah Ini ancaman yang mengerikan. Maka kita sebagai orang tua harus punya perhatian. Di waktu-waktu barakallahu kita sempatkan bahkan kita agendakan ini waktunya membaca kitab Allah. Anak-anak melihat ini waktunya murajaah, anak-anak melihat ini waktunya menghafal, anak-anak melihat sehingga anak-anak kita pun akan Dan keadaan umat Muhammad SAW yang dikeluhkan oleh Rasulullah SAW kepada Rasulnya itu ketika mereka kaumnya ini mulai meninggalkan Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-30. Allah nyatakan bahwa Rasul dan Rasul berkata, Ya Rabbi Inna qawmi Ittahadu hadal Qur'an Mahjura Wahai Rabbu Sungguhnya kaumku ini Umatku ini mereka telah menjadikan Al-Quran mahjuro dijauhi. Menjelaskan oleh para ulama, mereka tidak lagi membacanya. Mereka tidak lagi mengkajinya, apalagi mengamalkannya. Maka untuk muhasabah diri, mengoreksi diri apakah kita mulai menjauh dari Al-Quran. Mulai jarang membacanya. Maka yang tahu dengan jujur adalah diri-diri kita ini. Maka bagaimanapun sesibuk kita, keadaan kita, jadikan Quran tetap terlantunkan dari bibir kita. Kalau tidak dengan membaca, dengan apa yang kita hafal. Kan enggak ada hafal. Atau kita ketika capek, sempat untuk membaca, berat untuk membaca. Mendengar Nanti setelah mendengar, jadi pengen membaca. Minimalnya menirukan karena yang didengar dia apa. Pancet supaya jangan malas untuk melantunkan bacaan Al-Quran. Sehingga anak-anak Masya Allah nanti sudah sibuknya seperti itu tetap muroja dan lain sebagainya tetap nambah hafalan tidak pernah tidak baca Al-Quran dia pun akan ikut. Ini perkara yang kadang kita lalai. mana ini hafalan kamu tidak nambah-nambah? Mesti kamu di mahat main-main saja. Coba kalau anak ini cerdas. Abi nambah enggak hafalan? Abi sudah tua nak, sudah sibuk nak, ini, ini, ini oh kamu. Minimalnya kalaupun tidak nambah, apinya kelihatan menghafal dan lain sebagainya anak ini akan tertunduk. Merasa salah. Ayo merajaah. Ada juga merajaah, merajaah. Anaknya ketika liburan dari maaf. Masih capek. Merajaah. Apanya tidak berangkat merajaah. Masuk kamar melanjutkan tidurnya. Ini sungguh. Contoh yang sangat tidak baik. Barakallahu fikum. Maka perhatikan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berpaling dari Quran. Ketidakpedulian kita, kekurang perhatian kita akan dicontoh oleh anak-anak kita. Mulai saat ini kita berpikir punya perhatian yang sangat terhadap kita Allah. Kemudian barakallahu fikum Allah nyatakan pula di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-41. Orang yang menjauh dari Allah Orang yang tidak punya perhatian terhadap Al-Quran itu orang-orang yang baik, orang-orang yang celaka. Karakternya orang-orang yang boleh, bukan karakternya orang-orang yang mukmin. Allah nyatakan walaqad sarafna fi hadzal Qur'an liyadhakkaru wa ma yaziduhum illa nufura. Padahal kami telah bentangkan Al-Quran. Allah Ta'ala. Kami jelaskan. Kami rinci. Quran ini. Tentang hukum-hukumnya. Contoh-contoh baiknya. Pelajaran-pelajarannya. Nasihat-nasihatnya tapi mereka orang-orang yang balik tidak mau mentadaburi. Tidak mau memanfaatkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Tidak mau mengambilnya sebagai perkara yang dia amalkan. Tidak pula barakallahu fikum mereka menjauhi perkara-perkara yang oleh Al-Quran dinyatakan sebagai mudarat besar mereka pun tidak meninggalkannya. Penjelasan Al-Quran tidak menambah dia. Untuk berbuat baik dan menjadi baik. Penjelasan yang gamblang itu justru menjadikan orang-orang yang dolim menjauh dari hak dan lupa untuk memperhatikan dan mempelajari Al-Quran. Barakallahu fiikum. Kemudian kita lanjutkan. Kejar waktu. Yang keempat, perhatian kita barakallahu fiikum terhadap sholat terkhusus sholat lima waktu. Mungkin kita, mungkin kita yang ngaji ini meninggalkan. Tapi Perhatian terhadap sholat itu bukan cuma menunaikannya. Dan perhatian terhadap sholat itu bukan sekedar kesadaran mengerjakannya. Lebih dari itu. Untuk menunaikan sholat tersebut di waktu-waktunya. Ma'al jamaah bersama jamaah. dan jangan menyia-nyiakannya. Disia-siakan ini. Di apa dikerjakan seenaknya. Kadang nggak pakai jamaah, nggak bersama jamaah. Atau datang sudah terlambat atau seringnya selalu terlambat sampai teman-teman yang lari abu takhir tidak pernah menghadiri jamaah kecuali masbuk. Sampai gelarnya Fulan Al-Masbuki. Nah, Ini jadi teladan yang jelek bagi anak-anak. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan sholat itu bukan cuma diperintahkan untuk sholat. Allah nyatakan hafizu ala salawat wassalatul musta wa qumu lillah qanitin jagalah oleh kalian jaga pelaksanaannya jaga kesempurnaannya jaga keutamaannya raih semuanya Sholat-sholatmu yang lima. Dan tegakkan sholatul wusta. Ulama menyatakan asal. Sebagian ulama menyatakan asal Dan tegakkanlah sholat tersebut dalam keadaan kamu orang-orang yang kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita perhatikan yang sering anak jumpai. Jadi Masya Allah, Barakallahu Fikum, Ikhwanul, ya mayoritasnya, kebanyakan, sebagiannya adalah masalah mendatangi sholat jamaah. Untuk menunaikan sholat. Bahkan Syekh Soleh Fauzan Ibn Abdillah Bursan Zidhullah Ta'ala pernah menyatakan termasuk perkara yang beliau istilahnya apa sedihkan ini beliau ketika salam dari sholat jamaah beliau melihat orang-orang yang menambah mayoritasnya orang-orang yang masya Allah sungguhnya orang-orang yang dikenal sebagai orang-orang yang aktif di dalam dakwah. Maka dari itu perlu kita melihat kepada salafun salih. Di antaranya ucapan beberapa imam dari salafun salih yakni Yahya ibn Ma'in Beliau berkata, Sami'tu wasi'an yakul. Malam yudrik at-tadbiratul at-tadbiratul ula. Fala tarju khairah. Orang yang seringnya tidak kedapatan takbiratul yang pertama takbirah bersama imam. Jangan kamu harap kebaikan. Barakallahu fikum. Ucapan yang sangat saya jelaskan para ulama malam yudrik takbir ula itu yang seringnya seperti itu. Bahkan dia bisa dikatakan jarang sekali dia dapat untuk ikhram bersama imam. Al-hukmu alal Hukum itu pada kebanyakannya dan juga dia tidak mempunyai udur untuk terlambat. Ini dinukil oleh Al-Imam Al-Bayhaqi di dalam kitab Soal Iman. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Mu'afi dari Sufyan Al-Thawri. Beliau berkata, Maji'uk ila salah qabla al-ikamah Taukir lisan. Datangnya kamu ke masjid untuk sholat sebelum iqamah itu penghormatanmu terhadap sholat. Rata-rata orang, ah belum komat. Setelah komat, bukannya bergegas. Wudhu dulu. Coba kalau masjidnya super coba. Komat kita berangkat saja. Sudah kebagian satu rokaat Imannya, imamnya ekspres. Hmm. Kalau komat baru wudhu, kebagian tahlilannya. Mau sholat atau mau tahlilan, Pak. Sini tinggal tahlilan acaranya. Habis sholat. Nah. La khalawla quwata illa billah. Al-Imam Waki Ibn Jarrah dalam kitab Syiar Alamin beliau menyatakan kana al-Ahmas Imam al-Ahmas qariban min 70 sana lam tafutu takbiratul Al-Imam Ahmad itu kurang lebih 70 tahun nggak pernah ketinggalan takbiratul Islam bersama Imam Tentunya kalau ini bukan perkara yang baik, tidak disebutkan oleh imam sebagai suri toladan yang baik. Maka kita hendaknya menjadi contoh bagi putra, putra kita, anak-anak kita, untuk menjadi orang yang punya istimam untuk menjaga sholat. Datang sebelum iqamah. Jarang sekali untuk tertinggal dari takbiratul ihram imam kecuali memang udur yang menyebabkannya. Kemudian barakallahu fikum. Yang kelima, kita hendaknya menjadi contoh bagi anak-anak kita di dalam luzum taqwa Allah. Berpegang teguh kepada berpegang kokoh kepada takwa, menjalankan perintah, menjauhi larangan secara umum maupun khusus. Karena takwa ini sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 131, "Walaqad wasaina ladina utul kitab min qablikum wa iyyakum an Sungguh-sungguh Allah telah berwasiat kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian yang ahli kitab dan kepada kalian ya umat Islam untuk bertakwa kepada Allah. Dan juga demikian Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi memerintahkan kepada kita itu itu Allah haitsuma sumakunya. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Dan di sini dikatakan oleh Syekh Nasiruddin Albani Hasan bin Khairi. Maka barakallahu fikum kita hendaknya barakallahu fikum menjadi contoh bagi anak-anak kita di rumah maupun di luar rumah, di tempat pengajian maupun di tempat yang lainnya menjadi orang yang benar-benar menekani perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jangan menjadi contoh bagi mereka untuk bermudah-mudah di dalam perkara-perkara yang melanggar syariat Allah mudah mudah mengunjungi tempat-tempat pembelanjaan yang di sana musik keras-keras. Orang kabar berkeliaran. Di kampung sih tidak lengkap. Di pasar tradisional tidak nyaman. Ini ber AC nyaman. Ada nah, lagu-lagu dan kita tenang saja, tidak beri tambih. Ini sebetulnya terpaksa di sini karena yang ada ini, butuh ini. Dan ini sudah balak semua minimarket seperti itu. Jelaskan supaya anak tahu. Wah, oh, ini kesini karena terpaksa berat. Ini bukan perkara yang biasa. Sana ada penyimpangan yang mestinya kalau bisa kita jauhi. Nah, Barakallahu fikum. Al-muhim iltizam dengan perkara yang namanya takwa dalam rangka menjalankan perintah Allah maupun menjauhinya. Kemudian akhwah wa akhwatana fillah azan ya Allah iyyakum jami'an di dalam menjadi contoh yang baik tadi ada perkara yang harus kita perhatikan. Di dalam setiap apa yang kita ajak anak kita dari perkara ketaatan. Yang kita larang anak kita dari perkara kemungkaran. Harus kita mengamalkannya. Terhadap apa yang kita perintahkan kepada mereka. Yang demikian ini karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun." Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu, kenapa mengatakan perkara yang kalian tidak lakukan amat besar murka Allah. Engkau mengatakan suatu perkara dan engkau tidak mengerjakannya. Dalam surat Sof ayat yang kedua hingga ketiga. Sadari ini. Kita menyuruh mereka harus giat menghafal Quran, harus giat di ma'at, sementara kita naudzubillahimindalis tidak demikian. Kita memerintah mereka baik agamanya, sedang kita banyak menyia-nyiakan, menyia-nyiakan ketaatan, menyia-nyiakan kesempurnaan dari peribadatan-peribadatan yang kita lakukan. Banyak melakukan pelanggaran ini dan itu. Sehingga yang seperti ini juga bisa menjadikan kekecewaan dari sang anak. Kenapa demikian? Di anak, kata sebagian ulama, fakihi layu. Orang yang tidak punya, tidak bisa beri. Bapaknya tidak punya apa yang diinginkan dari anaknya. Mana mungkin dia bisa memberikan. Bapaknya tidak punya. maka qad ahsana qaulusana ada sebuah beberapa bit syair yang dinisbahkan kepada Abil Aswad ad yang terkait dengan perkara ini. Kata penyair ini rahimahullah taala, "La tanha an hulukin wa Jangan kamu melarang orang Orang itu anakmu atau tetanggamu atau temanmu. Dari akhlak yang jelek. wadah dimislah. Tapi kamu kerjakan akhlak yang jelek. Semisal akhlak yang kamu larang tadi. Arin alaih Tidak fa'ata azim. Itu adalah cacat bagimu kejelekan bagimu. Dan kalau kamu benar mengerjakan yang seperti itu, dosa besar bagimu. Karena kamu mengatakan jangan begini nak, sedang kamu mengerjakan yang serupa dengan apa yang kamu larang dari Allah. Besar murka Allah terhadap yang seperti itu. Kemudian syair penyair ini berkata, Fadda binafsik Fanhaha an Mulai dari dirimu. Cegah dirimu dari perkara-perkara yang akan memalingkan, menjelambrakan, menjerumuskan dirimu. Cegah dirimu dulu. Fa intahata. Fa anta Kalau kamu bisa menyegah dirimu dari perkara-perkara yang jelek tadi, kamu orang yang bijak. Bukan cuma menyeru orang lain untuk jangan begini, jangan begini. Tapi kamu mampu menundukkan nafsumu untuk tidak pula mengerjakan apa yang kamu larang. Kamu bijak. Maka ketika kamu bisa seperti ini, fahunaka yukbalu matakul wa yuktada bil Kamu akan dijadikan contoh. Nah, kamu akan diterima apa yang kamu perintahkan, apa yang kamu larang. Dan kamu akan dijadikan contoh dengan ucapanmu tadi. Yani, fahunaka yukbalu mataku wa jadil kau minka. Wa yanfa'u Disitulah akan bermanfaat pengajaranmu dimulai dari diri kita. Kalau kita bisa yang seperti ini, ucapan kita akan diterima sebagai nasihat, sebagai arahan, sebagai bimbing. Dan apa yang kita ucapkan akan dijadikan pijakan kita dicontoh. Dan ketika itu taklim bermanfaat. Barakallahu fiikum. Ini perkara yang sangat penting bagi kita. Kemudian barakallahu hukum yang perlu kita ketahui pula dan perhatikan pula. Untuk kita bisa menjadi sosok suri teladan yang baik bagi anak-anak kita dalam rangka menyelamatkan diri kita dan mereka dari api neraka adalah kita harus bersuri toladan kepada uswah hasanah kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan kita menjadi figur kita sendiri yang baik untuk dicontoh oleh anak-anak kita. Tapi kita sendiri menyontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi Jangan mimpi. Semua itu bisa terrealisasi. Kamu bisa menjadi suri teladan yang baik bagi anakmu. Kalau kamu tidak merealisasikan diri sebagai orang yang menyontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang Allah sudah gariskan, lakot kana laku. Fi Rasulillah uswatun hasanatun. Liman kana yarjullah واليوم الآخر وذكر الله كثيرا dan sungguh-sungguh ada bagi kalian pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suri toladan yang baik. Bagi siapa beliau sebagai suri toladan yang baik? Bagi orang yang mengharap Allah Jalla Bagi orang yang mengharap hari akhirnya, masa depannya gemilang bagi orang yang banyak mengingat Allah Shalawat. Duhur jam berapa? Sebelas. Kemudian barakallahu fikum tidak kalah pentingnya di akhir dari majelis ini, saya ingatkan kesolehan kedua orang tua itu sangat besar pengaruhnya terhadap pendidikan putra dan putri mereka. Sudah sering, nah, sebagai pengasuh pondok dan lain sebagainya, menjumpai wali santri yang komplain. Nah saya kok begini anak saya. Yang disalahkan barakallahu fikum adalah maafnya. Pendidiknya muslimnya kayak apa sih? Aturannya kayak apa sih? Yang diprotes maaf. Dan saya yang saya prihatinkan terkadang kebanyakan orang tua ini yang diproteskan Masalah materi lagi. Hafalannya ada nambah. Ininya begini-begini. Masalah terkait materi. Belum beranjak dari menyekolahkan anak dan mondokkan. Yang protes anak saya kok akhlaknya kurang baik, ibadahnya kok jelek itu jarang. Dia hafalannya kok nambah-nambah, selesai-selesai. Ini tapi sisi lain dari apa yang menjadi prioritas utama kita, kesolehan mereka, itu terlalaikan. Bagaimana akhlak anak ini tadi kepada orang tuanya. Itu tidak diperhatikan. Bagaimana dia mendengar azan ketika sholat. Tidak perlu disuruh langsung mengambil air wudhu, kemudian berangkat bagaimana ibadah siang malamnya. Ini tidak terpantau. Perubahan-perubahan dari sisi ini kadang-kadang mereka tidak lihat. Bahkan tidak suku. Maka saya di sini akan mengingatkan. Sekali-kali kita berkaca kepada diri kita. Kenapa anak-anak di tempat belajarnya yang mengalami kesulitan? mengalami kendala. Apa yang ada pada diri kita? Karena barakallahu fikum amalan-amalan orang tua dan kesolehan mereka, solehah, solehnya mereka itu berpengaruh besar kepada pendidikan putra dan putri. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pelajaran tentang perkara ini di dalam firman-Nya dalam surat Al-Kahfi ayat 82. Allah nyatakan di dalam kisah Musa Al-Khidir alaihi masalah. Allah nyatakan wa amma jidar فكان لي غلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا الصجهما ويستخرج كنزهما rahmatan min Rabbi. Kita Adapun jawabannya Khidir atas pertanyaannya. Dinding yang mau rubuh. Yang kita minta makan saja ditolak sama yang punya dinding tadi. Tapi malah dibangun dan tidak minta opah. Karena dinding tadi miliknya dua anak kecil lagi yatim yang tinggal di kota tersebut. Di bawah dinding yang merubuh tadi ada simpanan harta untuk mereka berdua. Dan bapak dua anak yatim ini, kedua orang tuanya, orang tua yang saleh, yang baik akidahnya, baik ibadah, baik akhlaknya. Soleh kedua orang tua. Maka Rabbnya, yakni Allah, berkehendak untuk menyampaikan anak-anak ini supaya mencapai kedewasaan bisa mengatur hartanya baru dinding tadi rupuh dan harta tadi keluar dan untuk mereka sebagai rahmat dari Rob kita lihat yang menjadikan Allah menjaga dua anak yatim ini dan tersampaikan harta peninggalan kedua orang tuanya kepada dua anak ini ketika membutuhkannya bukan satpam yang menjaganya bukan orang yang diamanahinya untuk menjaga harta tersebut Bahkan orang-orang di sekitar situ tidak tahu kalau di bawah dinding itu ada harta. Yang Allah jadikan sebab terjaganya dua anak ini dan terjaganya hartanya sehingga ditemui oleh anak ini didapatkan anak ini pada waktunya kesolehan kedua orang Maka wahai para orang tua, wahai para pendidik, mulailah dengan kesolehan diri-diri kita ini pertama kali. Karena kesolehan itu akan memberikan kemudahan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Akan amanah yang kita emban. Untuk menghasilkan hasil dunia dan untuk meringankan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan tanggung jawab kita. Maka kita bisa melihat pada ayat ini tadi Allah menjaga anak yatim tadi hartanya dengan sebab kesolehan bapak. Hendaknya kita memperbanyak dan memperbagus amalan-amalan kita. Dari amalan-amalan soleh kita kita benarkan, kita luruskan sesuai bimbingan Rasulullah SAW. Kita jaga kemurnian dan ikhlasan kita dengan niat-niat ibadah kita semuanya. Karena pengaruhnya akan kembali kepada anak-anak kita semua. Maka barakallahu fikum. Sadari ini supaya menjadikan penyemangat pula bagi kita <coughs> untuk memperbaiki diri dan amal kita. Karena jeleknya amal akan berpengaruh pada jeleknya pendidikan anak kita dan keselamatan mereka. Bagusnya amal akan berpengaruh baik bagi pendidikan mereka dan kesuksesan mereka. Maka kita harus mulai benar-benar mengoreksi apa yang menjadi kendala dari tarbiyah anak-anak kita adalah kita koreksi dari sistem belajar mengajarnya dan juga kita koreksi dari keadaan kita. Mungkin beberapa penghalang dari keberhasilan terbiah anak-anak kita adalah ada pada diri kita. Karena kita tidak memiliki apa yang mereka butuhkan untuk menjadi sebab baiknya mereka. Maka saat ini kita mengumpulkan kebaikan-kebaikan dalam rangka barakallahu fikum menjadi modal bagi kita untuk kita berbagi baik berbagi kebaikan tersebut atau pengalaman bagaimana bisa menjadi baik kepada mereka dengan penuh kasih sayang dengan penuh yakni barakallahu fikum kesungguhan dan terus didasari dengan keikhlasan bukan hasil dunia semata yang kita cermati dan kita koreksi tapi adalah masa depan akhirat mereka supaya mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleh yang akan bermanfaat bagi kedua orang tuanya sekalipun mereka sudah di pekuburan. Selain dari itu, anak-anak kita saat ini adalah qaid fil Penuntun umat ini di masa yang akan datang. Mereka saat ini adalah anak-anak kita, anak-anak didik kita. Tapi masa depan melihat mereka yang akan memimpin umat ini. Dengan ilmu yang mereka kasih. Maka mereka butuh materi terbaik, pengajar yang baik pula. Pengajar yang baik, pengajar yang amilan, ima Pengajar yang baik adalah pengajar yang mengamalkan apa yang dia ajarkan. Maka barakallahu fikum. Kita sebagai orang tua juga pendidik anak-anak kita. Kita para musrif khalifat, semuanya adalah pendidik mereka. Dan pendidik yang baik, pendidik yang mengamalkan apa yang dia ajarkan. Yang mengajarkan anak secara teori dan praktek. Apa yang dilihat oleh mereka anak didik kita dan anak kita adalah mestinya apa yang menjadi teori yang kita sampaikan kepada mereka. Ini keutamaan demikian, tapi kita orang yang tidak punya hirs terhadap perkara yang kita sampaikan ke mereka. Keutamaannya demikian, demikian. Doanya ini demikian, masuk kamar mandi harus demikian, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak mempraktekannya. Bahkan sebagian anak dengan kepolosan mereka ternyata mengawasi habis darus ada pada masuk masjid. Kaki tangan, kaki kanan dulu. Berdoa dengan doa ini. Dia melihat berapa pengajar. Tuh, kami kok kaki gini. Sekali dia diam. Dua kali. Akhirnya dia dengan polos menyatakan, Nih, kenapa Mi seringnya masuk masjid dengan kaki Iya, ternyata dia sendiri tidak memperhatikan dengan kaki yang mana dia harus masuk masjid. Padahal dia adab, adab sambil bawa buku bekam. Masuk masjid. Adab, adab. Masuk kamar mandi. Kita masuk masjid, kaki kiri. Masuk kamar mandi, malah kaki kanan. Anak-anak ini ternyata memperhatikan tapi kalau kita lepas mendaki kaki kiri, baru kaki kanan, kemudian melangkah kita memasukkan kaki kanan, mereka melihat amalan mengamalkan dengan sunnah Nabi tadi. Melepas sendalnya kaki kiri dulu, mengamalkan apa yang diajarkan. Kemudian setelah kaki kanan lepas, yang melangkah masuk ke masjid dulu, kaki kanan dulu. masuk, mengamalkan ilmu. Anak-anak akan mengamalkan ilmu yang dipelajari. Bukan sekedar akan menuliskan apa yang dia tahu dari madat, adab-adab masuk masjid di kertas-kertas ujian ketika ulangan dan tidak ada praktek nyata di keseharian untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Semoga barakallahu fikum pertemuan kita ini adalah pertemuan yang baik yang Allah ridhoi dan rahmati menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia ini dan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di timbangan amalan kebaikan kita yang membawa keselamatan akhirat kita.